Tapi kalau Anda ingin menyebut satu nama yang dengan itu semua masalah Anda tuntas, sebut Allah. Ya Allah, hamba bermunajat kepadamu. Ya Allah, hamba memohon kepadamu. Kalau Anda benar menyebutnya, benar memohonnya, maka demi Allah ada hadis yang langsung disampaikan oleh Nabi SAW. Langsung disebut oleh Nabi. Jika anda memanggil Allah dengan namanya yang paling tinggi ini dan benar cara memanggilnya, maka semua permintaan anda sulit bagi Allah untuk menolaknya. Dikabulkan seketika. Saya bacakan kitabnya, ini halaman 31, saya hafal ini. Ya, paling kiri di pertengahan. Kitabnya al aqaid Al-Islamiyah, eh, karya Syekh Said Sabiq. Ini kitabnya. Ya. Bismillah. Ismullahil A'zam. Ada yang bisa bahasa Arab? Mau bacakan? Ah, baik, saya, saya bacakan langsung ya. Ismullahil A'zam. Ya. Wa kama anna lillahi hadhil asma falahu falahu ismun a'zam idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Allahu akbar. Dan sebagaimana Anda ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang sangat mulia, ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, ya dan seterusnya. Di balik nama itu ada nama yang paling tinggi. Dan kalau nama paling agung paling tinggi itu anda sebut dalam berdoa, idza du'iya bihi ajaba, maka Allah akan langsung mengabulkan. Wa idza su'ila bihi afa, dan jika anda memohon kepada Allah minta dengan nama itu, maka Allah akan memberikan apa yang anda minta. Ya, mari kita lihat. Ja'a dzikruhu fima yali min ahadits. Kalau anda tidak percaya berikut ini saya tampilkan beberapa hadis-hadis. ya yang mengabadikan kepada kita peristiwa-peristiwa dimaksud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Buraidah radhiyallahu taala anhu qala, hadis pertama dari Buraidah ya semoga Allah meridai kepada beliau qala, sami'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u. Satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seorang lelaki sedang berdoa. Nah, lelaki itu berdoa kedengaran oleh Nabi. Ya, apa doanya? Mari kita lihat. Wa huwa yaqulu dan dia berkata, "Allahumma inni as'aluka bi anni ushhidu annaka antallah la ilaha illa antas samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfirli." Nah, saya baca ke kitab. Bi anni ushhidu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Dia membaca pertama, Ushidu bi annaka anta Allah. Ya Allah. Perhatikan nih. Saya bersaksi engkau Allah. Engkau Allah. Engkau Tuhanku ya Allah. Engkau Tuhanku yang memerintahkan aku ya Allah untuk bermohon hanya kepadamu. Aku bersaksi engkau satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain. Aku bersaksi hanya memohon kepadamu, tidak ada syarikat untukmu. Allah disebutkan namanya. Maka apa yang terjadi?